Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 76, perhatikan halaman 76. Halaman 76 Ungkapan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah antum lihat atas itu. Qala al-mu'allifu asbahullah al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wala nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu dhahirah. Dan kita tidak mentakwil dengan takwil yang menyelisihi zahirnya. Ta'wil di sini maknanya apa? Tahrif. Ingat-ingat ya, ta'wil yang dilarang ini maknanya tahrif, yaitu penyelewengan, mengubah makna dari doir lafadznya. Tangan dikatakan bukan tangan, turun dikatakan bukan turun. Itu namanya apa? Mentahrif. pun ta'wil jangan diharamkan secara mutlak. Ingat-ingat ya, ta'wil hukumnya apa ya, akhi? Haram, jangan. Dirinci dulu. Ta'wil yang antum inginkan itu apa? Gitu loh. Kalau takwil yang antum inginkan itu, yang kalian inginkan itu adalah tahrif, mengubah makna dari tohir lafadznya haram. Tapi kalau takwil yang mana tafsir justru disyariatkan, dianjurkan, ya enggak? Nah, hukumnya terpuji. Takwil yang mananya apa? Tafsir. Seperti doanya siapa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Rasulullah mendoakan, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil ayat tafsir. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Ta'wil sini artinya tafsir. Jadi, nam barakallahu fikum, nam ta'wil memiliki dua makna, tahrif sama tafsir. Tahrif haram. Nam barakallahu fikum, sedangkan ta'wil dan tafsir adalah terpuji, adalah terpuji. Naam, Allah musta'an. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Naam, yang haram namanya tahrif, mengubah makna, memalingkan makna dari zahir lafadznya. Naam, tangan dimanakan sebagai kekuatan, tangan dimanakan dengan kemampuan, tangan dibilang nikmat, itu semuanya tahrif haram. Paham ya? Naam. Kemudian Takwil yang makna tafsir terpuji seperti ucapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah beliau kalau menukilkan dalam tafsir beliau wa ta'wilu qouli ta'ala beliau menggunakan seperti itu wa ta'wilu qouli ta'ala dan tafsirnya firman Allah taala ditakwil maknanya tafsir. Paham ya? Kalau takwil maknanya tafsir terpuji dan itu boleh. Tapi kalau takwil maknanya tahrif haram. Jadi dibedakan ya. Tanya. lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah li'anna 'amal mukhalifin imma rad wa 'adamul kabul. Dikarenakan perbuatan orang-orang yang menyelisihi imma rad itu menolak wa imma 'adamul kabul itu tidak menerima. Menolak, imam menolak, imam tidak menerima. Itu keadaan orang-orang al-mukhalifin. Wa iman isbat ma ta'wil atau menetapkan tapi dengan ta'wil. Dengan ta'wil dengan mengubah makna. Menetapkan tapi mengubah makna. Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan, tapi tangan maknanya nikmat katanya. Bayangkan itu. Diubah maknanya itu namanya menetapkan tapi menakwil gitu ya. Allah Taala turun enggak? Turun kapan? seperti gambaran terakhir, tapi turunnya seperti turunnya manusia. Nah, ini juga apa? Mentakwil bahkan mentasbih di situ. Faham ya? Na'am barakallahu fikum Allahu musta'an. Kata beliau, "Idza ajazu an raddin nusus." Kalau mereka enggak mampu membantah dalil, ujung-ujungnya apa? Fa innahum yalji'una ila ta'wil. Mereka larinya ke sini. Mereka kembali ke ta'wil, mengubah makna dari lafaz tadi itu. Paham ya? Karena dia enggak mampu lagi mata dalil itu ya dalil menunjukkan Allah Taala benar-benar punya tangan dibilang apa? Iya tangan, tapi bukan tangan beneran katanya. Tangan itu maknanya nikmat. Tangan tersebut maknanya kudrah kemampuan. Ini termasuk apa? Termasuk pendapat yang tidak benar. Wa ta'wiluhu wa sarful lafzi an ma'nahu sahih ila ma'nan akhar ghair sahih. Dan ta'wil di sini maknanya adalah sarful lafzi, memalingkan lafaz an ma'nahu sahih dari makna yang benar ila ma'nan akhar kepada makna yang lain ghair sahih kepada mana yang lain yang tidak benar. Bayangkan, makna yang benar dipalingkan diubah menjadi makna yang tidak benar. Nah. Allah musta'an. Jadi ini termasuk apa? Termasuk tahrif ya. Takwil ini maknanya tahrif yang haram. Jadi mengubah eh, lafaz eh, tersebut diubah makna yang sahih menjadi makna yang tidak sahih. Seperti contoh yang lain apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah taala mengajak bicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, kata mereka itu bukan bicara, kalama makna jarraha. Kalama maknanya adalah jarraha itu melukai katanya. Jadi Allah taala melukai Nabi Musa dan luka-luka hikmah itu enggak benar juga. Kalama artinya berbicara. Allah taala benar-benar mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam karena taklima masdar Masdar Allah dalam bahasa Arab itu menguatkan nam amilnya. Amilnya mana? Kalama. Ditakidillah, apa di amilnya menguatkan. Benar-benar bicara gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Masalan qalu sebagai contoh mereka mengatakan al-yad ma'naha al-qudrah. Al-yad ma'naha al-qudrah. Naam. Tangan sin maknanya kudrah katanya. Eh, oh, Tangan maknanya apa? Al-qudrah. Eh, wal wajh ma'nahu izzat. Wajah itu maknanya zat katanya. Ini enggak benar ya. Tangan ya tangan, qudrah ada sendiri. Tangan itu sifat untuk Allah taala, al-qudrah juga sifat untuk Allah taala. Jangan dimanakan tangan kudroh. Paham Jadi dibedakan ya. Tangan sifat untuk Allah taala sifat apa namanya? Dzatiyah. Senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Al-qudrah ini sifat yang senantiasa ada pada Allah taala juga. Paham ya? Jangan sampai antum maknakan tangan maknanya kudrah, keliru. Wal wajh ma'nahu dan wajah maknanya azzat kata mereka. Wajah maknanya azzat itu enggak benar juga. Ha? Wa ya baqa wajhu rabbik dan tinggal tersisa wajah Rabbmu. Wajah tersebut artinya zat, enggak benar. Wajah sendiri zat ada lagi. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum jangan di wajah dibilang zat lain lagi. Wal istiwa maknahu istila 'alal 'arsy ini. Istiwa maknanya kata mereka adalah apa? Adalah beristiwa di atas arsh. Nah, beristiwa di atas arsh. Eh, nah, itu kata mereka istiwa maknanya istilah 'alal 'arsy, berkuasa di atas arsh katanya. Kalau berkuasa itu biasanya ada apa sebelumnya? Peperangan terlebih dahulu misalkan. Peperangan atau ada perlawanan kemudian menang kemudian menang, setelah menang apa? Baru berkuasa. Setelah menang baru berkuasa. Nah, itu berarti nggak benar kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi istiwa maknanya bukan istilah tapi al-ulu naamul irtifa. Meninggi di atas arsy. Paham ya? Meninggi di atas arsy. Senantiasa Allah Subhanahu taala apa? Nah, barakallahu fikum tersifati dengan sifat tersebut. Itu pendapat yang sahih. Adapun ala wastaqar atau al-ulu istiqrar makna istiqrar itu dikritik para ulama. Paham ya? Jadi yang sahih al-ulu wal irtifa'. Al-ulu wal irtifa'. Na'am barakallahu fiik. Jadi maknanya adalah meninggi di atas. Paham ya? Meninggi di atas arsy bukan istilah eh, kemudian berdalilkan dengan pantun atau puisi milik orang Nasoro. Siapa itu? Yang sering jadikan jadikan sandaran dalam apa? Dalam rujah mereka namanya akhtal. Namanya akhtal bahwa seorang penyair Nasrani namanya Akhtal itu sering jadikan sandaran mereka. Paham ya? Nam yang kata mereka istawa kadang mana istaula katanya, berkuasa katanya. Kita katakan enggak benar. Bahkan apa? Bahkan istawa maknanya apa? Ala wartafa'a. Meninggi di atas Allah Subhanahu wa taala. Di atas mana? Di atas arsy, di atas langit yang tujuh. Nah, perhatikan. Na'am barakallahu fiik seperti itu. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil mereka apa? Ungkapan nam qadistawa bisr al-iraqin min khairi Sayfin wala damin muhraqi. Artinya apa? Bisa telah berkuasa di Irak tanpa adanya peperangan dan tanpa adanya darah yang dialirkan. Kata mereka istawa makna istauna berkuasa. Padahal istawa maknanya bukan istauna. Ala wartafa'a meninggi di atas arsy. Meningginya bagaimana? Wallahu a'lam kalau bagaimananya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi istiwa sama meninggi, nah barakallahu fiikum tinggi itu belum tentu istiwa. Paham ya? Seperti kita misalnya tinggi di atas atap, itu mau tidak mau kan turun. Dan mau tidak mau kita kan berpindah. Mau tidak mau kita kan nah barakallahu fiikum butuh sesuatu. Paham ya? Jadi enggak bisa disamakan. Paham ya? tidak bisa samakan dengan makhluk. Nah, kalau makhluk meninggi itu ada alatnya dan dia nanti apa? Masih ada yang di atasnya lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi, enggak ada lagi sesuatu yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru ya. Kita lihat. Li'annahum la yaqdiruna 'ala raddi hadhihi nusus karena mereka enggak mampu untuk menolak dalil-dalil ini. Karena mereka tidak mampu menolak apa? Dalil-dalil ini. Nah Naam li'annaha thabitatun fil Qur'an was sunnah. Karena dalil mengenai tangan tersebut telah datang di dalam Al-Qur'an sunnah. Enggak mampu mereka bantah. Fa'il ji'una ila ta'wil. Akhirnya mereka lari-larinya mana? Ujung-ujungnya lari kembali bertakwil, mengubah makna dari zahir lafaznya dengan makna yang batil. Itulah kejadian dan itulah kebiasaan al batil. Kalau kalah hujah larinya kemana mana sudah. Paham ya? Melawan ahlus sunnah, terpatahkan hujahnya. Kalau Allah, kalau Rasul, larinya kemana? Fatwa ulama. Satu. Kemudian kalau mereka menggunakan fisik, larinya apa? Laporan polisi. <laughs> Allah musta'an. Kayak permainan anak-anak aja ya. Dibantah debat, dibantah syubhatnya. Kalau Allah, kalau Rasul, hisbiun, haram ini, ini. Larinya ke kantor polisi. Paham ya? Allah musta'an. Kalah hujah. Kalah argumen. Kalah dalil Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ahli sunnah na barakallahu fikum di dalam berhujjah dengan akal atau dengan hawa nafsu. Berhujjah dengan Al-Qur'an was sunnah. Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan as-sunnah. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat hujjahnya, akan kuat argumennya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau nggak punya hafalan lah hadis wala as-sunnah wala Al-Qur'an jangan. Terutama di akhir zaman sekarang ini barakallahu fikum, terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini kalau kita nggak punya hafalan sangat berbahaya sekali. Paham ya? Karena zaman sekarang mereka itu mengandalkan yang instan, sudah jadi gitu loh. Nah, kalau yang namanya sudah jadi itu kita nggak tahu kan komposisinya apa, ramuannya apa-apa yang diracik di dalamnya. Paham ya? Tapi kalau kita menghafal Al-Qur'an was sunnah tahu pendalilannya. Enak, tenang, dimanapun antum berada bisa berdalilkan. Tapi kalau kita mau mencari yang sudah jadi, paham ya? Kemudian keliru di situ, kita nggak bisa apa? Nggak bisa memahami dan juga nggak bisa memilih mana yang benar mana yang keliru. Paham ya? Apalagi ngandalkan apa zaman sekarang? Medsos, media sosial. Paham ya? Media sosial itu hanya sarana, hanya perantara saja, bukan sebagai apa? tolak ukur yang inti. paham ya? pahami baik-baik ya? Memang sekarang di medsos mungkin hampir semuanya ada. Tapi kalau medsosnya mati bagaimana? Internetnya habis kuotanya misalkan. Gimana? Bingung gak kira-kira? Bingung, tapi kalau punya hafalan, Masya Allah. Paham ya? Jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dengan kemajuan teknologi di akhir zaman ini akhirnya malas dalam mencari ilmu jangan. Kalau mampu menghafal walaupun sedikit dihafal. Paham ya? Kalaupun nggak hafal Arabnya ya tahulah sedikit-sedikit sedikit tentang apa rujukannya. Paham ya? Jadi itu jelas. Tapi kalau misalkan enggak hafal Al-Qur'an, enggak hafal As-Sunnah, dalil pun enggak punya, tapi kalau di medsos enggak usah tanya. Syekhul Islam. Paham ya? Kalau udah masuk medsos, eh, masuk ke Facebook misalkan atau YouTube kata mereka atau misalkan ke internet yang ada kayak Syekhul Islam, semua pertanyaan dijawab sama dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya kalau lampunya mati, kuotanya habis, internetnya rusak, dia ngomong afan ya akhi sepekan lagi katanya. Jawabnya sepekan lagi karena alasannya belum beli kuota. Keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang belajar zaman dahulu itu bukan setahun, dua tahun ya, 20 tahun itu yang sering dinukilkan itu. Ini sebagai motivasi dari kita semuanya agar semangat. Jadi mencari ilmu itu enggak ada batasannya sebenarnya sampai meninggal dunia. Tapi kalau para ulama terdahulu menjadi ulama, menjadi imam besar, muhaddis. Contoh yang sering anda nukilkan, kisahnya siapa? Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar, beliau sampai mendapat gelar bundar. tidak sembarangan. Bundar artinya wasiul ilmu luas ilmunya. Menuntut ilmu duduk bermajelis dengan guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan berapa tahun? 20 tahun bayangkan. Bukan barang yang sepele. Jadi orang mencari ilmu itu Jangan disamakan dengan orang jualan tempe dan tahu. Ya enggak? Sama atau beda, Muhammad Ridho? Beda, harus ada hafalan di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini memotivasi. Memotivasi bahwasanya hafalan Al-Qur'an, hafalan As-Sunnah dan memahaminya serta mengamalkannya itu perkara yang sangat penting dan sebagai bekal untuk kita apa? di dalam kehidupan sehari-hari. Naam. Kita lihat ini tadi ya. eh, orang -orang yang mereka punya penyakit dalam hati mereka kalau kalah hujah Enggak bisa bantah dalil, larinya ke takwil. Paham ya? Oh, gambar makhluk bernyawa itu kan enggak haram. Itu kan cermin katanya <laughs> Allah musta'an. Larinya ke mana takwil? Oh, gambar makhluk bernyawa dibilang cermin. Foto itu sama dengan cermin katanya. Allah musta'an. Adakah yang mengharamkan cermin? Ada enggak yang mengharamkan cermin? Enggak ada. Bener enggak kalau foto itu seperti cermin? Video, gambar makhluk bernyawa seperti cermin bener enggak? Enggak benar. Cermin itu kalau antum bercermin itu pergi, nggak menyimpan di situ. Kalau video menyimpan, CCTV juga menyimpan. Buktinya kalau ada perampokan, pencurian, dibuka lagi. Ya nggak, Nyimpan nggak berarti? Nyimpan. Yang mengatakan video gambar makhluk bernyawa atau foto atau yang semisalnya katanya seperti cermin eh, atau yang semisalnya itu gagal paham. Paham ya? Walaupun dia gelarnya doktor, gelarnya LC, gelarnya apa lagi? MSC. Bukan S, bukan NSG ya. <laughs> Allah Ustaz Hati-hati. Nah, kalau mau mengatakan kok gambar makhluk bernyawa, lewat video seperti cermin itu gagal paham dari mana itu loh. Kalau cermin jelas gak nyimpan, nanti bercermin nanti pergi, ada gak antum di situ? Nggak ada, antum datang lagi muncul lagi. Tapi kalau video itu menyimpan walaupun taruhlah antum nggak nyimpan di situ, yang punya aplikasi pusat sana mungkin aja menyimpan itu loh. Karena yang namanya ini teknologi canggih. Paham ya? Mungkin antum nggak nyimpan, tapi di sana yang pusat sana nyimpan itu loh. Jadi hati-hati barakallahu fiik. Naam kalau sudah hujjah Al-Qur'an sunnah dalil jangan pernah dilawan. Dalil jangan pernah dilawan dan jangan pernah menentang dalil. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Perkataan siapa ini? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madariju As-Salikin, "Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil." Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dalil jangan dilawan, jangan ditentang. Akal kita mau tidak mau harus diupayakan tunduk dengan dalil. Jangan dalil yang tunduk dengan akal. Paham ya? Kalau kalian atau kita belum mampu mengamalkan dalil yang ada, jangan meremehkan jangan mengingkari, jangan menolak dalilnya. Seperti orang-orang apa? Akleniun, Yang mereka andalannya akal. Yang sudah kita lewati contohnya berkali-kali mengenai hadis masalah apa? Dubab. Hadis masalah dubab, masalah lalat yang masuk ke dalam gelas atau dalam bejana yang ada airnya. Paham ya? Kalau mau minum dikonsumsi dicelupkan. Kenapa dicelupkan terlebih dahulu? Karena dua sayap lalat tersebut yang satunya ada racunnya, satunya ada penawarnya. Paham ya? Kata mereka enggak masuk akal nih masa lalat dicelupkan katanya. Kotor padahal lalatnya. Paham ya? Kita katakan bukan masalah masuk akal atau tidak. Jangan main logika di situ. Paham ya? Kalau mau minum, kalau mau konsumsi, celupkan. Kalau enggak ya enggak masalah. Paham belum? Itu kan kalau mau diminum. Kalau mau diminum airnya. Tapi kalau enggak bagaimana? Ya udah buang langsung enggak masalah. Jangan nolak hadisnya gitu loh. Jangan nolak hadisnya gara-gara apa? gara-gara wah jijik, wah enggak bersih. Bukan masalah itu, hadisnya sahih soalnya. Paham ya? Nah, jangan pernah menolak hadis yang sahih atau dalil yang sahih. Na'am, Allah musta'an. Ikhwan fi din wa akhwati fillah azza wa jalla kita ambil satu lagi. Qala al-Imam Ibnu rahimahullah wala nusabbihuhu atau wala nusbihuhu bi sifatil makhluqin dan kita harus sunnah tidak menyerupakan Allah taala dengan sifat-sifat makhluknya. Paham ya? Nama boleh sama, tapi hakikat berbeda. Ingat-ingat, nama bisa jadi sama nama itu ya, tapi hakikat berbeda. Kaedahnya, tata ulang-ulang berkali-kali ini kalau masih belum hafal ya. Kaedahnya bagaimana? Sama boleh nama boleh saja nama, nama boleh saja sama tapi hakikatnya berbeda. Ayo kaedahnya antum. Naam, itu diingat-ingat terus ya, karena penting dalam memahami asma sifat itu ya, jangan sampai keliru. al ittifaq bil asma' la yastalzim al-ittifaq fid dawati wal haqa'iq. Itu kaidahnya. Sama dari si nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Paham ya? Naam, samanya namanya boleh aja sama, tapi hakikat dan zatnya naam barakallahu fikum belum tentu sama. Itu penting itu ya untuk bata ini. Nah, bantah orang-orang yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat lagi, qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan Allah, la narudduhu wa la Kita tidak menolaknya, tidak pula menakwilnya. Wala nusbihuhu. Dan kita juga tidak menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Karena anna ta'ifata as-saniyata min ahli dhalal yusbituna hadil adillah. Persamaan dengan itu bahwasannya sekelompok atau kelompok yang kedua dari kelompok sesat eh, mereka menetapkan dalil-dalil ini wala yatakallamuna fi subutiha dan mereka tidak berbicara mengenai penetapan apa penetapan na barakallahu fikum dalil-dalil tersebut wala yatakallamuna aidan fi ma'aniha dan mereka enggak bicara masalah makna-maknanya lakin yusbihunaha aidan fi sifatil makhluqin tapi mereka berani menyerupakan Nah barakallahu fikum sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Jadi ada kelompok sesat yang mereka apa? Nah barakallahu fikum dalilnya tetapkan. Bal yadahu mabsutatan, Bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan. Dalilnya sahih. Kita tetapkan katanya. Eh, tapi kita enggak mau bicara masalah tangannya benar atau enggak. Penetapannya. Dan enggak mau bicara juga maknanya apa sih tangan enggak mau bicarakan ya. Paham ya? Tapi mereka nyerupakan mau, tangan serupa dengan makhluk katanya. Allah musta'an. Padahal apa? Kaidah tadi nama boleh sama, hakikat berbeda. Jangan disamakanlah. Naam, tidak boleh disamakan karena beda gitu ya. Beda naam. Inilah keadaan mereka. Allah musta'an. Haula yuqalu lahum al-musabbihah wal mumatsilah. Mereka-mereka ini kelompok yang kedua ini, kelompok sesat ini dinamakan dengan apa? Al-musabbihah wal mumatsilah orang-orang yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya, menyerupakan hati-hati, haram dan juga kita latih. Kullu mumasilin mu'attil wa kullu mu'attilin mu'attilan mumassil. Itu kaidah juga itu. Setiap orang yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya pasti akan menolak ini, menolak dalilnya. Dan setiap yang menolak dalil masalah asma sifat karena dia semulanya menyerupakan terlebih dahulu. Jadi kaidahnya apa? Kullu mumatsilin mu'attilun wa kullu mu'attilin mumatsilun. Itu kaidah yang perlu dihafal juga ya. Setiap mu'attil, orang yang menolak dalil nama dan sifat Allah taala itu pasti mumatsil. Karena sebelumnya dia menyerupakan dulu. Allah taala punya tangan loh. Punya tangan berarti serupa dengan makhluk. Biar enggak serupa, berarti Allah taala enggak punya tangan gitu loh. Paham Jadi sebelum dia menolak itu menyerupakan dulu. Dan setiap orang yang menyerupakan Allah taala dengan makhluknya, dalam sifat ini ujung-ujungnya mu'atil gitu loh. Paham ya? Yang menolak awal mulanya mu'atil, Menyerupakan dulu. Dan orang-orang yang menyerupakan Allah taala dan makhluknya itu ujung-ujungnya mu'atil, menolak di ujung-ujungnya. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Wa hadza madhhabun batilun mithl ta'til. Ini pendapat yang batil seperti ta'til. Allah musta'an. Wal madhhab al-haq ini dan pendapat yang benar, madhab yang benar keyakinan yang sahih huwa itsbatuha bil lafdhiha wa ma'aniha yaitu menetapkan dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya lafaznya benar adanya di dalam dalil kemudian juga makna-maknanya juga sahih min ghairi ta'wilin tanpa mengubah makna atau memalingkan makna dari zahir lafaznya wa min ghairi tasbihin tanpa menyerupakan hadza madhhabu ahli haq inilah pendapat apa ahli haq itu ahli sunnati wal jamaah. Naam. Liqauli ta'ala dikarenakan perkataan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia itu Allah taala adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi enggak ada yang sama. Paham ya? Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa nafa'an nafsi al-misliyah, maka di sini Allah taala meniadakan keserupaan wa annahu la yushbihu syai'un min khalqihi bahwasanya tidak ada sesuatu apapun dari makhluknya yang serupa dengan Allah taala wa asbatalahu sama' wal basar dan Allah taala tetapkan baginya as pendengaran wal basar penglihatan wa fil ayatil ukhra dalam ayat yang lain fala tadribu amsal jangan kalian memberikan untuk Allah taala tandingan-tandingan penyamaan-penyamaan yakni al-asbah wan nudhara ya enggak Jangan membuat bagi Allah Taala atau membuat menjadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala al ashbah sesuatu yang diserupakan an-nudara yang na barakallahu fikum disamakan. Wafil ayat Al ukhra dalam ayat yang lain walam yakun lahu kufuan ahad. Dan Allah Taala tidak ada seorang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ai pian musawiyan ya kan enggak ada yang sama, enggak ada yang setara, sebanding sepadan itu enggak ada. Wa fil ayatul ukhra dalam ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui Allah taala punya tandingan? Ai la ta'lam ahadan yastahiq ismahu 'alal haqiqiyah, 'al haqiqah wa yumasihu. Maksudnya kamu enggak akan menjumpai seorang pun yang berhak namanya itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum namanya itu berhak menyamai hakikat nama Allah taala dan juga sama. Paham ya? Dari siapa hakikatnya ingat-ingat ya? nama hakikatnya sama itu nggak bisa. Belum. Kalau namanya saja lafadznya sama mungkin tangan-tangan. Tapi kan beda tangan makhluk dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sesama makhluk aja Muhammad Ridho pertanyaannya sesama makhluk nah barakallahu fikum manusia punya tangan tidak? Punya tangan. Kemudian di sana ada makhluk yang bisa dikatakan Nah, barakallahu fikum, kucing lah taruhlah. Nah, yang depan kan biasanya dikatakan tangan, yang belakang kakian itu. Paham ya? Walaupun mereka mengatakan hewan berkaki empat ya. Nah, nah sekarang kalau seandainya tangan kucing disamakan dengan tangan manusia, sama atau beda? Kira-kira orangnya mau nggak disamakan seperti itu? Nggak mau karena beda hakikatnya. Faham maksudnya ya? Hakikatnya berbeda. Naam, ahsan. Kita lihat di sini. Fala tad'alul Anda dan jangan kalian menjadikan untuk Allah Taala tandingan-tandingan. Wal andad humul asbah wan nudara. Perhatikan kitabnya. Andad itu ada humul asbah wan nudara, yaitu asbah yang serupakan nudara yang disamakan. La fi ibadatihi la fi asma'i wa sifatih. Maksudnya jangan kalian menjadikan untuk Allah taala tandingan-tandingan. Kesamaan-kesamaan dalam masalah ibadah dan juga dalam masalah nama dan sifatnya wala fi ini, subhanahu wa ta'ala dan tidak pula dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala laisa lahu syabihun fi wajhin minal wujuh tidak ada keserupaan sedikit pun dari berbagai macam sisi enggak ada. Fal mustabihah yuthbitunal adillah, maka al musabihah, maka mereka yang menyerupakan tersebut menetapkan dalil, dalilnya ada. Wala yu'awwilunaha, tapi mereka tidak mentakwilnya, tidak mengubahnya, walakinnahum zadu fil isbat hatta syabbahullah jalla wa ala bi khalqi Allah musta'an. Tapi mereka berlebihan di dalam menetapkan Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan. Tapi tangan Allah Taala sama dengan tangan makhluk, itulah yang kelirunya. Paham ya? Berlebihan dalam menetapkan sehingga mereka menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Fa hadza madhhabun batilun. Ini adalah madhab yang batil. Wa huwa adilun Lima madhabil mu'attilah. Ini adalah berlawanan Eh, atau istilahnya apa? Nah, barakallahu fikum ada unsur kemiripan, paham ya? Atau berlawanan dengan mazhabnya Mu'attilah. Sebenarnya enggak berlawanan sih. Ya memang zahirnya berlawanan tapi ujung-ujungnya sama tadi. Kullu mumatsilin mu'attilun wa kullu mu'attilin mumatsilun. Wa qaulun 'ala Allah bila ilmin dan itu ucapan tentang Allah Taala tanpa ilmu. Wa qaulun wa qaulu kilanan wa qaulu kilat ta'ifatain batilun dan ucapan masing-masing dua kelompok tersebut adalah batil. Yaruddu 'alal musyabbiha qaulullah ta'ala yang membantah ucapan musyabbiha adalah perkataan Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un. Nah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, enggak ada satupun. Wa yaruddu 'alal mu'attilah dan yang bantah mu'attilah adalah qaulullah ta'ala perkataan Allah Ta'ala wa huwas samiul basir. Yang mana Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi dalam menetapkan bagaimana biar enggak terjatuh dalam penyerupaan? Dalam mensucikan bagaimana biar tidak terjatuh dalam penolakan? Kaidahnya ada. Di dalam menetapkan nama dan sifat kita harus berhati-hati, jangan sampai terjatuh dalam penyerupaan. Di dalam mensucikan Allah taala dari sifat-sifat yang kurang, hati-hati, jangan terjatuh dalam penolakan. Apa kaidahnya? Ingat enggak antum? Antum ingat kaidahnya? Antum ingat antum? Isbatun lila. Nah, jangan jangan di bola apa nih? Isbatun bila tansil, apa? Ya, tanzihun bila ta'til itu kaidahnya. Isbatun bila tansil, tanzihun bila ta'til itu dihafal. Isbatun bila tansil menetapkan tanpa menyerupakan wa tanzihun bila ta'til